Biwafid bin Laizi radhiyallahu anhu. Ini terjadi perselisihan yang banyak tentang nama beliau. Karena memang betul-betul terkenalnya adalah dengan kunyah gini aja. Masuk Islam pada waktu Fathu Makkah. Kalau Rasul kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ma quti'a minal bahimah wa Fahuwa mayyit. Apa saja anggota badan dari binatang yang dipotong dalam keadaan binatang itu masih hidup, maka dia itu adalah bangkai. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wa lahdulahu. Tetapi apa? Hadis ini lemah. Hadis ini dhaif. Kenapa? Karena ada eh, Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar. Beliau diselidiki oleh para ulama yang yang lebih hebat. Maka ini hadisnya jadi lemah. Tetapi yang benar ini hadisnya mursal yaitu riwayat siapa riwayat atau langsung kepada Rasulullah SAW tanpa menyebutkan sahabat maka tentunya ini lemah karena atau tidak berjumpa dengan sahabat berarti bagaimana boleh tidak kita sengaja memotong anggota badan binatang dalam keadaan dia masih hidup hadisnya ini lemah ya tentunya tidak boleh ya kasihan nggak boleh kita menyiksa seperti yang kita lihat di zaman itu di Yaman ada sebagian anak yang nakal kita dapati terkadang apa ekor kucing ada terkadang kita dapati telinga nah ini jahat sekali ya alhamdulillah dolim makanya nggak boleh kita aduh aku lapar tapi aku masih pengen kambingku hidup adalah potong potong telinganya sedikit atau potong kakinya satu nggak boleh itu menyiksa kemudian kalaupun hadis ini lemah apa hukum kita memakan daging e, eh, yaitu tadi anggota badan yang dipotong dengan cara seperti itu maka memang dia tetap hukumnya adalah maitah karena dia tidak disembelih dengan penyembelihan yang syar'i ini hukum asalnya dan telah terbentuk ijma bahwasanya benda tersebut najis karena dia bukan hasil penyembelihan yang syar'i ghairu muzakkar zakatan syar'iyyah tidak disembelih dengan penyembelihan yang syar'i maka sekedar kita temukan Eh, potongan kaki kambing, sementara kambingnya itu masih hidup, maka daging tadi adalah najis dan dia haram untuk kita makan. Daging yang ada di kakinya tadi itu. Ini dinukilkan ijma oleh beberapa ulama diantaranya adalah Imam Nawawi rahimahullah taala, juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Walaupun ada apa ada sebenarnya ada pendapat yang lain, tetapi ini pendapat yang dikatakan syad menyendiri benar-benar. Berarti kesimpulannya memang yang benar adalah apa? Dia najis. Kemudian ada perkecualian di dalam masalah ini. Yaitu apa? Yaitu kalau yang lepas darinya itu adalah apa? Eh, binatang tersebut adalah binatang yang memang dia itu tidak disyariatkan kita untuk menyembelihnya. Seperti apa? Seperti ikan. Maka tidak apa-apa kita tiba-tiba sekedar menemukan apa? menemukan siripnya atau menemukan sebagian badannya sementara dia masih hidup. Itu kalau barangkali seperti ikan paus misalkan sebagian dagingnya ter, terpotong, nah, boleh kita tetap memakan dagingnya. Karena ikan paus tidak apa tidak disyariatkan kita untuk menyembelihnya, tidak masalah itu. Demikian pula al-jarad yaitu belalang. Sekedar apa? Kita menemukan e, potongan kakinya, kita pegang maka itu tidak najis. Kita makan pun tidak apa-apa. Kemudian bagaimana kalau yang terpotong itu adalah anggota badan manusia? Bukan kita bicara boleh dimakan atau tidak, karena anggota manusia nggak boleh dimakan. Tapi apa? Najis ataukah tidak? Kalau terkena badan kita, ini para ulama berselisih pendapat, tetapi yang benar adalah dia itu apa suci. Sebagaimana pembahasan yang telah lalu, bahwasanya apa muslim itu tidak najis, baik dia hidup ataupun dia sudah meninggal, badannya tidak najis. Maka anggota badan seorang muslim yang terpotong mungkin jarinya atau kakinya atau telinganya, naudzubillah, maka itu tidak najis. Ini sebagaimana yang dirosihkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dan dirosihkan oleh sebagian Syafi'iyah. Dan ini juga pendapat para ulama Hanabilah. Sekarang, bagaimana dengan hukum hulu? bulu kambing atau bulu burung dan sebagainya. Apakah dia itu najis? Sementara apa? Dia juga apa? Dipisahkan dari binatang itu dalam keadaan binatang itu masih hidup. Boleh tidak ini? Najis tidak dia? Hukumnya adalah kita bagi menjadi dua dulu. Kalau dia itu adalah binatang yang memang boleh dimakan dagingnya. Seperti apa? matul an'am seperti kambing, <clears throat> lembu, kemudian juga apa lagi? yaitu onta dan juga binatang-binatang lain yang halal dimakan seperti kuda, seperti juga arnab dan sebagainya. Maka terbentuk ijma bahwasanya dia itu suci. Kulitnya eh bukan kulitnya apa tadi? Bulu-bulunya, rambutnya itu suci. Dan ini yang dinukilkan ijma oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kenapa? Karena Al-Qur'an sudah menyebutkan itu. Allah Ta'ala berfirman, Wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha asasa wa masa'an ilahin. Ketika Allah Ta'ala menyebutkan kenikmatan yang dia karuniakan kepada hambanya. Di antaranya adalah apa? Jari bulu-bulu wal dari binatang tadi. Dan juga bulu-bulu kambing, eh, apa bulu-bulu burung. Bulu burung ya. Dan juga rambut-rambut mereka. Ini semua adalah menjadi asas, yaitu bisa dijadikan sebagai perkakas untuk kantong atau untuk apa? Untuk penghangat dan sebagainya. Wa makaan ilahin dan sebagai kesenangan, yaitu kenikmatan sampai suatu ketika. Kapan ini suatu ketika? Sampai dia rusak. Ini menunjukkan bahwasanya dia itu tidak najis. Kalau dia diambil dari binatang yang memang aslinya dagingnya itu halal dimakan. Makanya tidak masalah di peternakan kambing misalkan biri-biri, nah mereka dia apa dicukur, dibikin gundul. Nah, bulunya boleh langsung dipakai. Dia tidak najis. Sekarang bagaimana kalau yang kedua yaitu binatang tersebut adalah binatang yang tidak boleh dimakan. Apakah dia itu suci ataukah dia itu najis? Maka para ulama berselisih pendapat. <laughs> kalau kalau dari kalangan Hanabilah dan juga ini disetujui oleh para syafi'iyah mengatakan apa? Ini suci. Yang lain sebagian dari kelompok itu juga yaitu Mazhab Hanabilah dan Syafi'iyah juga mengatakan apa? Najis. Memang ini perkara ijtihadiyah. Maka terkadang ada perselisihan. Adapun yang dirajihkan oleh Syekhuna Muhammad bin Hizab, dia itu suci. Yaitu suci. Kenapa? Karena bulu itu tidak dimasuki oleh kehidupan. Makanya kalau dipotong pun kambing tidak sakit. Sebagaimana rambut kita kalau dipotong, itu tidak terasa sakit. Karena tidak ada darah yang masuk ke situ secara umum. Kecuali kalau di akarnya jelas, ada tentunya ya darah untuk apa? Sebagai sumber makanan bagi rambut itu. Maka manakala bulu dan rambut itu tidak dimasuki oleh kehidupan, yaitu apa? Tidak ada darah yang di situ, darah yang mengalir, maka dia itu suci. Kenapa? Karena sudah disebutkan dalam penjelasan kemarin dan juga ini disebutkan oleh para ulama bahwasanya sebab kenajisan itu apa pada binatang yang memiliki darah yang mengalir adanya darah yang tertahan itu manakala darah tidak ada di situ maka dia seperti apa seperti binatang-binatang yang tidak memiliki darah mengalir maka apa maka bulunya itu suci itu yang terkait dengan bulunya ataupun masalah masalah kulitnya dan yang di bawah kulit ini tentunya dia najis dia masuk di dalam istilah apa al maitah sebagaimana akan di Jelaskan di dalam hadis-hadis yang akan datang insya Allah. Demikian pula termasuk dari hukum ini apalagi yaitu kukunya karena kuku ini tidak masuk dalam kehidupan. Secara apa? Secara umum dia apa? Dia mati tidak tidak ada darah di situ. Walaupun akarnya tentunya apa? Ada di situ sumber makanan dan darah. Tetapi secara umum hukumnya sama dengan rambut yaitu apa? Kalau dia dipotong maka dia tidak najis kulit eh, kuku-kukunya tadi itu. Demikian pula cakarnya dia tidak najis. Dan ini pula yang dirasikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi kesimpulannya ini adalah pendapat siapa? Pendapat sebagian Syafi'iyah dan Hanabilah. Dan ini pendapat yang benar. Sekarang bagaimana dengan binatang yang dia itu tidak sempat kita sembelih padahal aslinya dia wajib disembelih? Misalkan apa? Misalkan ada seekor lembu yang liar. Mungkin istilahnya banteng atau apa. Mau disembelih ternyata dia lari. Nah, orang-orang berusaha menangkap tidak bisa. Akhirnya mereka sekedar apa? Menyabetkan pedang mereka ke kaki atau parangnya ke kaki yang lain. Akhirnya dia mati kehabisan darah. Apakah dia halal dimakan ataukah tidak? Jelas kalau dia mengikuti asal asal dari syariat tentunya nggak halal kan karena dia harus disembelih. Sementara penyembelian syariah itu gimana? Di bagian al-khalq. Ini terpotong kakinya dan sebagainya. Tetapi ini dia masuk ke dalam hukum khusus. Karena ada dalil khusus yang yang yang disebutkan tentang masalah ini sebagaimana di Sahih Muslim. Najah Fakoron ila fi anti'i. Najah Jamalun ala ahli Rasulullah SAW. Ada seekor onta yang pada zaman Rasulullah SAW ternyata dia liar. Ditangkap tak bisa hanya orang menembakkan dengan panahnya. Akhirnya dia berhenti dan mati. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ida ida wajatu mithla alu. fa'alu." Fa'alu mitlah. Kalau kalian mendapati yang semacam ini, kerjakan seperti itu juga. Ini menunjukkan dia memiliki hukum khusus, bagian dari keringanan yang Allah berikan kepada umat ini. Tidak harus dicari lehernya kalau kalau memang dia sedang liar dan susah. Maka boleh seperti itu. Kemudian perkecualian yang kedua adalah misik. Minyak wangi misik. Minyak wangi misik ini diambil dari apa? Diambil dari Jamil Ghazal, iya dari dari darah kijang. Kenapa? Iya, darah kijang istilahnya ya. Sementara darah darah kijang kan aslinya apa itu? Aslinya adalah najis kalau ya memang kita nggak boleh minum darah. Allah Taala mengharamkan zaman mas Tuhan. Tetapi khusus untuk misik dia itu halal. Karena dalil-dalil menunjukkan bahwasanya misik itu adalah apa? Minyak wangi yang biasa dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwasanya dia memang khusus halal dia walaupun dia jarang yang apa itu yang dia itu terpisah dari perut binatang tersebut karena polanya adalah apa dia dia sengaja dibikin lari lari kencang kemudian akan keluar darah dari perutnya kemudian akan terbentuk kantung di situ nah, darahnya tertahan di situ setelah sekian hari nanti kantong itu akan apa akan putus sendiri ah yang di dalam kantong itulah menjadi misik memang dia mahal harum sekali Walaupun dia jarah, jarah mengalir, tetapi dia hukumnya khusus, dia boleh. Dan inilah pendapat mayoritas ulama dan ini yang dirujukkan oleh Imam Al Bukhari rahimahullah bahwasanya misik itu adalah suci walaupun dia terpisah dari benda dari makhluk hidup. Sayyid ilahuna wallahu taala alam. Ini binatang buruan tuh kalau kita tembak lebih terus masih sampai kemudian boleh makan. Iya, ini nanti akan kita lewati hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Kita mengucapkan bismillah, kemudian apa kita tembak dia. Kalau kita temukan dia mati tanpa ada bekas bekas kematian yang lain, maka boleh kita makan. Tapi kalau kita dapati dalam keadaan ada bekas yang lain, kita dapati dia tenggelam. Kita tidak tahu matinya karena tenggelam ataukah karena hasil tembakan kita. Atau kita dapati dalam keadaan dia matinya itu tercekik. Maka apa? Maka Rasulullah menyuruh untuk jangan dimakan. Kalau tidak jelas matinya dengan sebab yang mana. Wallahu a'lam. Jadi kalau kulit binatang itu memang haram Kulit binatang yang belum disamat, yang belum dicuci, hmm. belum dikeringkan dari cairan yang di, di bawah kulit, maka dia memang dia adalah najis. Kalau dia dalam keadaan bangkai, Adapun kalau dia sudah disembelih dengan sembelihan syariah, ya seperti biasa, kulit-kulit ini, kulit kambing dan sebagainya boleh. Kalau sudah disembelih. Nah nanti ada pembahasan khusus dari hadis Maimunah dan hadis siapa itu Ibni Abbas masalah itu nanti. Wallahu a'lam. Makanya yang benar boleh tidak kita pakai kasus dari dari apa itu misalkan dari kulit ular atau dari kulit harimau ya harimau ya boleh dia boleh setelah dia di tamat boleh kalau untuk untuk yang ya yang ular demikian pula apalagi itu buaya boleh kalau sudah di tamat eh, burung merak memang tidak boleh dimakan. Oh alam kalau dalil khusus tentang tawud, anda tak tahu ya. Seandainya nggak ada dalil khusus, maka apa secara umum dia masuk dalam tipe-tipe keumuman guru ya itu apa boleh dimakan. Tapi nah. kalau dia ada dalil khusus ya berarti dalil khusus. Dalam buku ini dia menyatakan burung merah tidak boleh dimakan karena dagingnya keji. Dagingnya itu keji. Nah, saya tak paham. Lah. Keji. Buat dia macam ayam juga Iya. Ya. karena dalil yang bicara masalah diharamkannya makan daging burung itu dalilnya jelas. Nah, Nabi Rasulullah an kulli dzina bin minasiba wa kulli dzima bin minatuyur itu satu-satunya hadis yang kita tahu tentang masalah masalah ini. Rasulullah SAW melarang kita untuk memakan daging binatang buas yang biasa menerkamnya dengan apa? Dengan cakar dan juga burung yang biasa menerkamnya itu dengan apa? Dengan kuku-kuku yang tajam itu. Iya, semacam burung elang dan sebagainya itu. Ataupun burung merak, Allah alam, taus. Para ulama membahas, eh, sering menyebut nama taus, tapi selama kita melewati kitab-kitab itu, dengan Syekh Muhammad bin Nizam dan Syekh Yahya, Allah alam. Sama sekali nggak ada pembahasan apakah dia itu haram Allah oh, alam, kalau emang ada dalil yang jelas bagus. Misal kita tanyakan insya Allah. Karena dengan ya kita sudah tadi uh, tak ya, dengan golongan yang meninggal lepas uh, eh, lepas syariat Islam disampaikan. Bagaimana golongan yang sebelum? Maksudnya golongan munafik kan? Golongan yang meninggal sebelum ada kewajiban sholat, kewajiban zakat dan sebagainya itu. Ya. Para ulama mengatakan mereka kalau meninggal dengan ikhlas ucapan la ilaha illallah walaupun belum sholat, belum zakat, maka dia langsung masuk surga. Sebagaimana siapa? Sebagaimana Khadijah binti Khuwailid. Kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau meninggal dalam keadaan belum sholat satu rakaat pun. Khadijah, Khadijah. Ya, apa dijamin masuk surga. Hadisnya Aisyah itu. Datang malaikat Jibril kepada Rasulullah mengatakan, "Ya Rasulullah, hadi Khadijah." Uh, Sa'ti bi ta'amin aw bi syarabin fa Eh, fabashirha bi fi baitin min qasabin la faqabin wala nasab. Wahai Rasulullah, ini Khadijah datang dalam keadaan membawa makanan atau minuman, maka kabarkan eh, berikan kabar gembira pada dia bahwasanya Allah telah menyediakan untuk dia surga yang terbuat dari bentuknya seperti pipa. Pipa tapi tentunya pipa yang indah bukan seperti yang kita bayangkan, yang tidak ada di situ rasa penat dan tidak ada di situ suara-suara yang gaduh. Padahal belum pernah sholat satu rakaat pun. Makanya Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin mengatakan apa? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan dia sama sekali belum tahu syariat dan dia meninggal, maka dia langsung masuk surga. Sebelum warkah, sebelum warkah bin Naufal. Nah, Warqah bin Naufal, para ulama mengatakan dia masuk surga karena Rasulullah telah mentansis beliau apa itu? Ya tiyaumal kiamati ummatan wahidah. Dia datang pada hari kiamat sebagai apa? Sebagai satu umat. Apalagi dia mengatakan apa? Allahumma ushiduka ani ala dini Ibrahim. Ya Allah, saya menjadikan engkau sebagai saksi bahwasanya saya itu mengikuti agama Ibrahim. Hadisnya hadis Asma di Sahih Bukhari. Menunjukkan apa? Beliau telah berjuang sesanggupnya. Beliau sampai pergi kemana? Pergi ke Syam untuk mencari agama. Cuma beliau tidak tahu gimana agama Ibrahim itu. Cuma kata para pendeta, dia tidak beribadah kepada patung, tidak beribadah pada apapun, hanya ibadah pada Allah. Dia mengatakan, Ya Allah pastikanlah saya sebagai orang yang mengikuti agama Ibrahim. Ketika beliau pulang lagi ke Mekah, beliau dibunuh oleh uh, Abu Lahab atau Abu Jahal. Rahimahullah. Maka yang semacam ini dia masuk surga. Beda dengan ahli fatrah yang sama sekali belum mentansis dirinya sebagai apa? Sebagai ahli tauhid. Dohirnya bahkan dia adalah ahli syirik, tapi dia tidak tahu syariat, tidak tahu